Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Karim. Al-Wahhab. الذي لا يزال لعبده يكرم ويحب. فصلاة الله وسلامه ala حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد الأواب وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا كريم يا كريم يا كريم أكرمنا بالمغفرة في هذا الشهر الكريم وأكرمنا بالرضوان في هذا الشهر الكريم واجعلنا يا ربنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم وارزقنا يا ربنا حب القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرتي an nabiyyikal karim Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut inda al maut wal jannata al maut amma ba'd yang kami cintai Semoga benar-benar itu adalah cinta karena Allah para hadirin dan hadirat dan semoga benar-benar adalah ketulusan bukan hanya sekedar kalimat yang terucap. Karena hamba yang akan dimuliakan oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang istimewa di akhirat nanti adalah jika ada seorang hamba yang hidupnya dengan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala suami istri yang saling mencintai, sahabat dengan sahabat yang saling mencintai. Dan itulah pendidikan dari Nabi cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga benar-benar kita ini adalah hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah. Jauh dari persengketaan, jauh dari percekcokan, jauh dari perselisihan, jauh dari permusuhan, jauh dari pertentangan, jauh dari dendam, dan jauh dari kedengkian. Itulah kemuliaan-kemuliaan hati. Dan itu urusan hati. Dan dari situlah semua, dari situlah segala yang akan kita cari atas nama kebahagiaan. Artinya yang mencari kebahagiaan tanpa melewati itu semuanya, maka ia tidak akan mendapatkannya. <clears throat> Sebab yang namanya kebahagiaan bukan dibalik tumpukan uang, bukan dibalik gedung yang megah, rumah yang mewah, dan seterusnya. Akan tapi Semuanya itu tersembunyi di balik hati. Hati yang bersih. Hati yang penuh cinta. <coughs> Maka mari kita terus dan menerus memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya, ketulusan yang sesungguhnya. Karena dari, situ, dari situlah keindahan akan kita dapat. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada. Kita masih dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan kitab At-Tibyannya. Kitab At-Tibyannya fi adabi hamalatil Quran. Kita belajar dari beliau agar kita punya adab dan tata krama kepada Al-Qur'an. Sekaligus kepada orang yang mengajar Al-Qur'an dan yang lagi belajar Al-Qur'an. Dan ini adalah kitab yang amat penting untuk dibaca sekaligus untuk difahami, dihayati, diamalkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya adalah perindu kepada Al-Quran. Dan sengaja kita baca di bulan mulia ini karena ini bulan Al-Quran. Sangat tepat di bulan Al-Quran. Kita membaca adab dengan Quran adab pengemban Al-Quran dan adab kepada orang yang menuntut ilmu Al-Quran. Semoga Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Kita langsung saja melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan. Kita sudah sampai kepada pada pertemuan yang lalu tentang himbauan untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran menjadikan waktu kita adalah dengan Al-Quran. Dan masih ingat bahwa jika para ulama terdahulu bisa menghatamkan Al-Quran dengan khatam yang banyak dalam waktu yang singkat, mereka melakukan itu bukan dengan cara membaca keluar dari tata krama membaca yang benar. Mereka masih dengan adab yang mulia. Mereka kadang membaca Al-Quran di dalam sholat bahkan. Adapun dalam setiap saatnya mereka tidak akan berani membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan mengambil air wudhu. Itu adalah adab-adab yang mereka lakukan. Kemudian mereka bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu singkat. Itu bukan karena mereka ngebut di dalam bacanya. Tidak. Tapi itulah Allah beri keberkahan kepada orang tersebut. Karena hatinya ada cinta kepada Al-Quran. Rindu kepada Al-Quran. Maka oleh Allah diberi kesempatan untuk menjelajah Al-Quran. Dalam waktu yang singkat. Bukan saja surat Al-Baqarah yang ia baca. Akan tapi semua diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa dijelajah oleh lidahnya. Dan matanya. Dan pikiran dan hatinya. Sehingga baginya mudah untuk menyelesaikan Al-Quran dalam waktu singkat. Sehingga ada orang yang delapan kali menghatamkan Al-Quran dalam sehari. Empat hari di siang hari. Empat hari. Empat kali di siang hari dan empat kali di malam hari. Jangan Anda berpikir dengan mengandalkan dengan berpikir secara akal akan tapi berpikirlah dengan bersandar kepada keimanan bahwa itu namanya karomah mereka membaca tetap dengan tartil dengan kekhusyuan akan tapi ternyata mereka bisa merasakan Al-Quran dan pun Allah menjadikan waktu berkah untuknya sehingga bisa menghatamkan Al-Quran begitu cepatnya <coughs> kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab ad tentang tata krama membaca lagi. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Fi babi al-khamis fi adabi al Qur'an ila angkal sampai kepada apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi Wa amma waktu libtidai. Adapun waktu memulai membaca Al-Quran. Lihat. Mereka itu mulainya membaca Al-Quran pun pakai aturan. Wal khatmi dan waktu menghatamkan Al-Quran itu. Liman yakhtimu fil usbu'i. Fil usbu'i bagi orang yang punya kebiasaan. Menghatamkan seminggu sekali. Cara mereka memulai dan mengakhiri bacaannya adalah Wa qatarwa Ibnu Abi Daud bisanadihi Ibnu Abi Daud dengan sanadnya meriwayatkan anna Uthman bin Affan sesungguhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau kana yaftatihul Qur'ana memulai membaca Al-Qur'an Lailatul Jum'ati malam Jumat wa yakhtimu lailatal Khamisi dan mengkhatamkannya malam Kamis. Malam Jumat memulainya, malam Kamis mengakhirinya. Wakil Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Fil Ihya di dalam kitab Ihya Ulumid Ihya Ulumi Ihya Ulumiddin di dalam kitab Ihya Ulumiddin beliau berkata al-afdal sebaiknya utamanya adalah ikhtima khatmatan bil laili wa ukhra bin nahar. Hendaknya sebaiknya bisa menghatamkan sekali hataman di malam hari dan sekali hataman di siang hari. Wa yaj'alu dan menjadikan Wa yaj'ala dan menjadikan khutmatan nahari. Khataman di siang hari itu dimulai yaumal ini di hari Senin. Uh, di, khutamkan di hari Senin. Fi raka'atil fajri di dua rokaat fajar. Dua rokaat fajar diselesaikan. Salat dua rokaat sebelum fajar. Ada yang mengatakan dua rokaat al-fajar ini adalah salat subuhnya dihatamkan di dua sunat sebelum subuh atau di dua salat dua rakaat salat subuh. Au badauma atau setelahnya. Intinya di waktu subuh. Wa ij'alu khatmatal laili adapun menghatamkan Al-Qur'an yang dibaca di malam hari Lailatul Jum'ati di malam Jumat. Khatamnya di malam Jumat fi rakaatil maghribi di dua rakaat setelah maghrib. Yang tadi dua rakaat sebelum salat subuh <coughs> dua rakaat setelah sholat maghrib. Atau ba'dahuma atau setelahnya. Intinya di waktu maghrib sebelum masuk waktu isya. Liyastagbil awalan nahari wa akhirahu. Yang dihatamkan di malam hari dibaca, dihatamkan waktu subuh. Agar ia menghadap subuh dalam keadaan menghatamkan Al-Quran. Yang satu lagi dihatamkannya setelah maghrib, dua rakaat maghrib ini ada yang mengatakan itu setelah sholat maghrib dua rakaat. Atau dua rakaat sebelum maghrib. Agar ia memulai sholat maghrib itu dengan memulai kehidupannya di malam hari dengan khatam Al-Quran itu. Intinya sebelum Isya sudah selesai Al-Qurannya. Allah. Warwa Ibn Abi Da'ud an Umar bin Murrah At-Tabi'i. Dilihatkan dari Umar bin Murrah At-Tabi'i. Kalau beliau berkata, kanu mereka. Para salaf itu orang terdahulu dari para sahabat Nabi dan para tabi'in. Yuhibbuna mereka senang al Qur'ana. Untuk menghatamkan Al-Quran min awalil layli setiap awal malam. Jadi saat mau masuk malam, ya seperti maghrib tadi. min awal nahari atau di awal siang, waktu subuh. Wan Talha bin Musarrif dari Talha bin Musarrif At-Tabi'i Al-Jalil seorang tabi'i besar. Beliau berkata qala Man khatamal Qur'ana barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an ayyata sa'atin kanat kapanpun waktunya minan nahari dari siang hari salat al malaikatu hatta yumsi maka malaikat berselawat untuk orang tersebut selawatnya malaikat adalah istighfar dan doa. Jadi kalau pengen didoakan malaikat khatamkan di waktu itu. Wa ayyata sa'atin kanat. Kapan waktunya minal laili dari malam hari. Dia menghatamkan kapan pun. Artinya di saat hatam Al-Quran itulah salat alaihi malaikatu. Malaikat bersolawat mendoakan dan beristighfar untuk orang tersebut. Hatta yusbiha sampai pagi. Sehingga ada seperti Sayyidina Anas bin Malik itu. Selalu menyuruh anaknya, beliau anaknya banyak. Beliau menyuruh anaknya untuk mencari di mana ada majelis dihatamkan, dihatamkan Al-Quran. Agar diberitahu untuk bisa datang bersama-sama ke tempat tersebut. Karena tempat yang digunakan untuk menghatamkan Al-Quran itu didoakan oleh para malaikat-malaikat. Hingga jika hatamnya di malam hari, maka setelah hatam didoakan malaikat sampai pagi hari. Warwa Ad-Darimi fi musnadi Imam Ad-Darimi meriwayatkan di dalam musnadnya di dalam kitabnya Musnad Ad-Darimi bi isnadihi dengan sanadnya Ansa bin Abi Waqqas dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Semoga Allah senantiasa merindui beliau. Qala beliau berkata, "Idza wafaqa khatmul Qur'ani" jika bertepatan khatamnya Al-Qur'an tersebut. Awalal laili permulaan malam. Salat alaihil malaikatu maka malaikat akan bersalawat. Bersalawat, bersalawatnya malaikat adalah doa dan istighfarnya malaikat. Hatta yusbiha sampai pagi. Allah. Wa idha wafaka khatmuhu akhirul layli jika khatamnya bertepatan dengan akhir malam, salat alaihil malaikatu malaikat akan bersalawat hatta yumsi sampai sore, Salawat kepada orang tersebut. Qala Darimi, Imam Darimi berkata, Hada Hasan an Sa'ad. Ini adalah riwayat yang Hasan yang dianggap baik. An Sa'ad daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa an Hubayb bin Abi Thabit At-Tabi'i. Dari Hubayb bin Abi, ya, Abi, Abi Thabit At-Tabi'i. Annahu, beliau itu, Sayyidina Hubayb, Kana yakhtimu qabla ruku. Allah. Kalau baca Al-Quran, hatamnya sebelum ruku. Ah, gimana nih? Kalau ada yang datang di tempat ini membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah saja sebelum rukuk itu sudah hebat. Al-Quran dan itu karomah, jangan karomah dan jangan dikatakan mustahil, bukan mengandang-andang. Oh tidak, mereka para kekasih Allah, wali-wali kutub semuanya itu mereka itu. Wali-wali besar mereka itu. Allah. Wakada kalau Ahmad bin Hanbal, Allah Ibnu Abi Daud, Imam Ibnu Abi Daud berkata, wakada begitulah kalau Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal. Adal faslu wa fi hadzal fasli di dalam fasal ini ada baqaya sisa-sisanya nanti satati insyaallah akan datang nanti penyempurnaannya insyaallah taala fil babil ati di bab berikutnya faslun fasal jadi begitulah mereka para ulama-ulama terdahulu bagaimana cara menghatamkan Al-Qur'an Sudahlah mari kita baca begitu saja. Tidak usah kita memikirkan kapan akan khatam. Yang jelas kita terus membaca dan berbanyak waktu untuk membaca. Dan bacalah dengan tahtil, dengan pelan-pelan. Berbanyak, kalau perlu sekarang pakai jam saja. Sehari berapa jam waktu kita untuk Al-Quran. Dan bacalah dengan penuh ketenangan. Dengan pelan-pelan. Satu jam dapat lima bus. Mana lebih bagus? Satu jam lima juz. Dan satu jam, dua dua jam satu juz. Eh, dua jam, karena dua jam untuk ibadah. Satu jam lima juz. Lima juz satu jam. Tapi dua jam hanya dua atau tiga juz. Maka lebih banyak, dua, lebih bagus dua jamnya. Karena apa? Dua jam itu waktu untuk untuk ibadah semuanya. Dengan kalamullah. Karena apa? Lebih intinya bagaimana waktu kita untuk kita jadikan bersama Al-Quran. Jadi sudahlah jangan lupakan pikiran kebut-kebutan. Itu yang menjadikan hilangnya tadabbur, hilangnya mad, hilangnya tashtid, rubahnya harokat. Tidak merenungi dan tidak menikmati. Wasluni fasal lain lagi fil muhafadat muhafadati fil kiroati bil layli. Ini pasal tentang menceritakan menceritakan menceritakan tentang bagaimana kita membaca, menjaga alal kiroati, membaca bil layli di malam hari. Artinya agar kita menekuni bacaan Al-Quran diperbanyak di malam hari. Waktu tenang. Waktu tidak dilihat orang. Waktu tidak adanya kesibukan. Yambahi sayugyanya ayyakuna atinahu. Hendaknya bagi seorang berindu Al-Quran memperhatikan bikiraatil Qur'ani dengan di dalam membaca Al-Qur'an itu fil layli akhtar di malam hari lebih banyak. Jika Anda membaca Al-Qur'an maka hendaknya Anda lebih rindu untuk baca Al-Quran di malam hari. Wabi solatil layli akfar khususnya di solat malam. Masih ingat bahwasanya para kekasih Allah itu tidak solat membaca Al-Quran. Akan tapi mereka membaca, menjadikan baca Al-Quran selalu di dalam solat. Bukan solat mereka lalu membaca Al-Quran. Bukan begitu akan tapi mereka menjadikan Al-Quran mereka di dalam solat. Berita ngerti bahasanya kalau orang membaca Al-Quran di luar solat, pahalanya tidak seperti waktu membaca Al-Quran di dalam solat. Dan masih ingat para ibu bapak yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Cara melakukan solat, Cara membaca Al-Quran bisa saja kita dalam keadaan solat duduk. Intinya bagaimana? Mumpung kita sudah membaca Al-Quran, tinggal kita siapkan dengan menutup aurat, menghadap ke kiblat, tutup duduk dan duduk sesuka hati. Duduk dengan sialabi duduk dengan sila juga bisa. Duduk dengan tarobuk. Tarobuk itu bersila. Boleh duduk dengan tawarruk boleh. Dengan iftiras boleh. Yang penting kita duduk menghadap ke kiblat. Kita niat sholat dua rakaat. Allahu Akbar. Setelah kita baca surat Al-Fatihah. Baru setelah itu kita baca Al-Quran suka-suka. Sampai kapan pun. lihat. Itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ada marotipnya Membaca Al-Quran tanpa wudhu ada pahalanya. Dan di saat wudhu pahalanya lebih berlipat ganda. Mohon maaf. Jangan salah paham. Membaca Al-Quran tanpa wudhu boleh. Yang nggak boleh itu menyentuh. Beda loh ya. Kadang kita bicara membaca Al-Quran dipahami mem menyentuh. Kalau menyentuh Al-Quran saat tidak punya wudhu haram. Tapi membaca Al-Quran dalam keadaan tidak tidak punya wudhu berarti orang hafal. Atau seorang istri baca Al-Quran dibukain sama suaminya. Baik benar tuh. Nah, suaminya bukain, malas baca. Aku saja bukain, Mak. Bukain istrinya yang baca malas wudhu. Ini malas semuanya berarti ini. <laughs> <laughs> Pemalas semuanya. Tinggal berwudu dapat pahala lebih lipat ganda. Ngambil air wudu, melakukan solat, melakukan membaca Al-Quran. Itu pahalanya berbeda <coughs> dengan di saat punya wudu. Dan di saat punya wudu sangat berbeda dibanding di saat ia melakukan membaca Al-Quran di dalam solat. Kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tadi. Hendaknya membaca Al-Quran di malam hari. <coughs> Minal, min ahlil kitab. Ahli kitab. Ahli kitab Jangan dianggap ahli kitab itu tersesat semuanya. Pada zaman dahulu ahli kitab ada kekasih Allah. Kecuali setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau mengakui Nabi, maka mereka menjadi keluar dari iman. Dulu ahli kitab yang masih berpegang dengan kitab mereka. Mereka membaca ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah untuk mereka. Lihat. Min ahli kitab ummatun qaimatun. Ada sekelompok dari ahli kitab adalah hamba-hamba Allah. Umat. Qaimatun yang mereka bangun di tengah malam yatruna ayatillahi ya membaca ayat-ayat Allah. Ana al-laili sepanjang malam. Di waktu malam wahum yasjudun dan mereka bersujud. Yu'minuna billahi mereka iman kepada Allah. Wal yaumil akhiri dengan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, menjauhkan orang dari kemungkaran. Yusari'una fil khairat. Cepat di dalam segala kebaikan. Wa ulaika minas solihin. Mereka dari orang-orang soleh. Jika sanjungan diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani terdahulu yang mereka adalah juga ahli sujud waktu itu. Yang belum melakukan kekafiran dan syirikan. Belum merubah kitab suci mereka. lihat Mereka adalah disanjung oleh Allah Subhanahu Wa Sebab agama itu dari masa ke masa sebetulnya sama. Akidahnya sama. Mengakui bahasanya Tuhannya adalah Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan Nabi Nabi terdahulu pun mengajarkan agar percaya kepada Nabi akhir zaman seperti Nabi akhir zaman pun mengajarkan agar percaya kepada Nabi terdahulu. Nggak ada beda. Maka jika ada Nabi terdahulu, jika ada umat terdahulu tidak mengakui adanya Nabi akhir zaman, maka seperti halnya umat Nabi akhir zaman yang tidak percaya dengan Nabi terdahulu. Syirik semuanya. Kalau kita mengatakan Nabi Musa bukan Nabi, keluar dari iman. Ketahuilah ini makna. Dan agama syariat mereka, atau agama akidah itu sama. Tentang ketuhanan sama. Allah maha tunggal, tidak berbilang. Dan tidak ada tu anak Tuhan yang namanya anak. Tidak ada Tuhan namanya Bapak. Tuhan Allah maha tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mengatakan, mengakui adanya Tuhan selain Allah, maka dia keluar daripada iman. Itu tadi disebutkan dalam surat Al-Imran, ayat 113-114. Wathabata fi sahihaini telah tetap riwayat benar di dalam kitab sahihain, kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim an rasulillahi riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala Nabi Muhammad bersabda Nikmar rajulu sebaik-baik seorang laki-laki bukan laki-laki saja Ibu memang kebiasaan Nabi menyebut seperti itu karena apa sya'nun nisa antustar urusan perempuan itu ditutup Bukan untuk dipamerin. Artinya di saat Nabi Muhammad menyebutkan kaum laki-laki, di situ ada wanitanya. Karena wanita itu adalah keindahan, wanita itu adalah perlu dilindungi, adalah perlu diayomi, bukan untuk diobral dan diumbar. Sehingga nama wanita tidak ada yang jelas di dalam Al-Quran kecuali Siti Maryam. Maryam. Kenapa? Karena Siti Maryam itu diduga di situ adalah dengan kesirikan istrinya Tuhan Allah. Sekarang seorang wanita soleh saja tidak ingin istrinya diketahui. Bagaimana Tuhan Allah istrinya diketahui. Lihat, ini menunjukkan bahasanya itu tidak benar. Kalau Allah beristri, Allah beranak. Dan di dalam Al-Quran itu, di dalam penulisan saja dibedakan antara wanita mulia dengan wanita yang tidak mulia. Itu adalah masalah. Masalah penulisan memang ada perbedaan. Kebanyakan seperti itu. Kalau wanita mulia nanti ditutup. Kalau wanita kurang mulia adalah terbuka taknya. Memang seperti itu. Dan wanita yang dimuliakan oleh Allah adalah wanita yang ia senang. Jika ia tidak banyak diketahui. Dan Nabi pun sallallahu Alaihi Wasallam pun selalu menutup karena keadaan wanita itu. Sampai mohon maaf di dalam urusan berdandan pun wanita hendaknya menutup. Dan ini bukan pelecehan terhadap wanita, justru ini memuliakan wanita. Karena wanita harus sadar bahwa semuanya yang ada di dalam diri, diri wanita adalah daya tarik. Bagi kaum laki-laki. Membangkitkan syahwat dan sebagainya. Karena semuanya adalah indah di dalam wanita. Maka wanita harus sadar di saat disuruh berkerudung karena engkau indah. Engkau adalah lebih dari permata. Dan bagaimana kisahnya permata? Tidak ada permata yang diobral. Permata akan disimpan di tempat yang rapi-rapi-rapi sekali. Penyimpanannya pun rapi. Dan tidak boleh orang banyak yang tahu. Ia akan disimpan di dalam kotak-kotak peti. Petinya taruh di lemari. Lemarinya dikunci. Kemudian lemarinya taruh di kamar. Kamarnya dikunci Kamarnya pun di dalam rumah, rumahnya dikunci, gerbangnya pun masih dikunci lagi. Dan setelah itu tidak ada yang ngomong kepada satpamnya. Di dalam ada permata loh ya. Nggak ada. Karena ia adalah istimewa. Maka anak putri kita lebih dari itu semua. Istri kita harus lebih dari itu semuanya. Maka di saat Nabi mengajak bicara kaum laki-laki, bukan kaum laki-laki saja di dalamnya. <coughs> ada wanita. Nikmar tu. Sebaik-baik seorang laki-laki, maka nanti ada sebaik-baik seorang wanita. Adalah Abdullahi hamba Allah. Laukana yusalli minal lail. Di saat mereka itu melakukan solat di tengah malam. Jadi, nilai plus bagi seorang laki-laki yang rindu untuk solat malam. Maka itu pun, wahai para suami, nilai plus bagi istrimu di saat ia rindu untuk solat malam. Wahai para istri, nilai plus bagi suamimu kalau mereka mau solat malam. Dan biasakan untuk bisa melakukan sholat malam biarpun hanya beberapa rokaat saja. Yang terpenting adalah istiqomah dan mungkin ada sudah membaca selebaran tentang amalan yang hendaknya kita lakukan setiap malam. Yang dibagi-bagi oleh Majelis Al-Bahjah. Minimal itu. Harus kalau tidak langsung minta kepada tim diamalkan. Sholat hajat, istiqoroh. Sholat witir, hajatnya macam-macam. Hajat yang pertama misalnya minta agar diampuni dosa oleh Allah. Tak tanya lupa lagi hajat yang kedua agar rizkinya. Sholat hajat biar bisa 100 rakaat. Setelah itu ingat ya Allah, semoga istri suamiku tambah sayang atau istriku tambah cinta atau anak-anakku tambah baik. Pernah sholat hajat gitu, Bu? Bu, pernah hajat itu ya Allah, semoga suamiku tambah lengket dengan sholat <laughs> hajat. Mintalah kepada Allah para suami juga begitu agar kita semakin. Tapi lebih dulu Bu, sebelum minta semoga orang mencintaiku, mintalah ya Allah, semoga aku mencintai pasanganku lebih. Kadang orang minta orang lain agar mencintainya, tapi dia tidak pernah berusaha untuk mencintai. Maka tidak menemukan keindahan. Ngadu kepada Allah di tengah malam. Mintalah kepada Allah di tengah malam. Solat malam. Biasakan, rutinkan. Jangan sampai ada yang tidak. Jadikan itu semacam kewajiban. Biarpun tidak wajib. Tapi wajibkan, pastikan dirimu harus sholat di tengah malam. Dusta orang yang mengaku cinta kepadaku. Kepada Allah. Di situ ada satu riwayat. Kadaba manidda mahabbati wa idha janna layluna ma'anni. Dusta orang yang mengaku cinta kepadaku. Tapi di tengah malam ia lelap. Saat indah untuk munajat kepada Allah bangun malam. Lakukan. Biarpun hanya seperempat jam. Wahai kaum muslimin. Seperempat jam lihat. Jangan sampai kita lebih bertahan nonton film sampai jam 2 malam. Tapi ternyata untuk seberapa jam mengadu kepada Allah tidak sempat. Dan itulah kalau kita punya kewajiban bangun malam atau meras mewajibkan diri bangun malam. Dengan istiqomah maka akan termanage secara otomatis waktu-waktu kita. Kalau kita sudah bisa mengutamakan bangun malam. Menjadikan bangun malam adalah prioritas. Maka ketahuilah secara otomatis tidur kita pun akan kita atur awal waktu. Kita akan berusaha bagaimana aku bisa bangun malam. Sehingga sebab-sebab yang menjadikan ia tidak bangun malam pun akan ia singkirkan perlahan demi perlahan. Hingga sampai ia menyisihkan uang untuk bisa beli beker. Beker beli. Mungkin mengandalkan istrinya, istrinya ya kurang lebih lah. Jago ngorok sama suaminya. Istri mengandalkan suami juga sama. Begini semuanya. Akhirnya bikin beker. Hmm. Cari beker. Beker satu nggak cukup dua. Tiga. Reng, reng, reng. Kemudian Nabi SAW di saat terbangun, wahai para bapak, <coughs> di saat Nabi bangun, membangunkan istrinya adalah dengan dengan keindahan. Sedikit dibersihkan di wajahnya air. Kalau ibu-ibu dibersihin ngamuk, jangan-jangan gitu. Enak-enak tidur pasti. Bukan, itu tanda kasih indah. Bukan digebyur. Dibersihi oleh Nabi SAW. <coughs> bangun malam. Biasakan kita untuk bisa bangun malam. Hai kaum muslimin dan muslimat. Sebaik-baik kaum laki-laki adalah yang ia bisa bangun malam. Allah. Saat untuk memohon kepada Allah. Saat mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil hadithil akhar, di hadis langit lain, fi sahih, dalam kitab sahih. Bukhari annahu qol sesungguhnya Nabi SAW bersabda nah ini sebaik-baik orang itu seperti ini ya Abdullah wahai hamba Allah la takun mitla fulan jangan engkau menjadi seperti si A tuh kenapa si fulan itu ya aku mulai laili tsumma tarakau bangun malam banyak uh, tapi besok enggak lagi Bukan begitu cara hidup. Yang istiqomah. Biarpun hanya seperempat jam dulu. Sholat yang kami tuliskan. Tidak usah banyak-banyak sholatnya. Berapa rakaat tadi? Sholat tahajud. Hajat. Istikharah. Hajatnya macam-macam. Hajat tobat, hajat untuk ditobat. Itu saja. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Plus tiga rakaat. Berarti enam ditambah tiga menjadi sembilan itu kalau pengen didiskon lagi kurang kurang bisa karena mungkin pemula anak TK dua rakaat sholat hajat istikharah sama tahajud gabungkan jadi satu semuanya ini. Dapat pahala semuanya. Ini kelas pemula, tidak apa-apa. Baru setelah itu ditambah tiga rokaat Jadi berapa? Lima rokaat Sudah itu saja. Kemudian ada wiridul fatih. Itu wirid. Itu pengaduan kepada Allah di tengah malam. Baca itu. Itu sepuluh menit. Ya. Biasakan dengan yang, sering seringan-ringannya. Tapi yang penting isti. Kamu jangan pak sampai zikirnya sampai jam tiga malam. Setahun sekali. Bududuh. Sebulan sekali. Enggak. Akan tapi rutin itu. Rutin di tengah malam. Baca sepintas tanda dikir. Atau istighfar yang banyak di tengah malam. Di dalam Wiridul Fatih itu adalah. Itu adalah. Juga untuk mengadu kita kepada Allah di tengah malam itu. Dibaca itu Wiridul Fatih yang sangat ringkan. Paling tidak dibaca semal sekali dalam sehari semalam. Untuk itu bisa anda tambah setelah maghrib saisa. Untuk kalau anda naik pangkat lagi baca yang lebih gede. Dikir-dikir seperti Ratibul Haddad. Wiridul Latif. Baca itu semuanya. Yang penting kita harus punya rutin istiqomah ibadah amalan-amalan yang kita baca setiap hari. <coughs> Itu. Rawa At-Tabrani an wa ghairuhu an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. An Rasulillah dari Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syaraful mu'mini qiyamul laili. Kemuliaan seorang yang beriman itu di saat ia bisa bangun malam. Allah. Dan memang kadang bagi seseorang unik. Ngapain kamu bangun malam? Memang. Pernah suatu ketika ada orang bertanya, ngapain kamu malam-malam bangun? Ada sebuah keluarga, ya, kemudian hidup berdampingan, ada teman itu berdiri cerita bahasanya kok saya itu bangun malam tuh kok bingung ya tetangga ya. Jadi tetangga. Tetangga tuh bingung ngapain kalau kamu kok malam-malam bangun. Jadi memang menunjukkan tidak semua orang tuh bisa bangun malam seperti sebagian dari yang hadir ini. Jadi kadang orang memang subhanallah. Tidak pernah kenal yang namanya bangun malam. Qiyamul lail tidak pernah kenal. Maka kita harus tingkatkan itu semuanya. Qiyamul lail, ayo kita bangun malam. Kita bisa biasakan. Harus paksa. Sebisanya minimal tadi berapa kelas TK? Lima rokaat. Minimal itu anak TK, anak apa-apa. Ya untung masih mau masuk TK ya. TK kelas dewasa. Nah, lima rakaat. Baik. Setelah itu apa? Ini. Wal ahadithu wal atharu fi hadha katiratun. Riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari para sahabat Nabi tentang keutamaan bangun malam adalah sangat banyak. Adapun qiyamul laili bagi Rasulullah tahajud itu adalah wajib. Fatahajjat. Maka bertahajudlah engkau wahai Muhammad. Maka tahajud bagi Rasulullah adalah wajib. Termasuk witir bagi Rasulullah adalah wa <coughs> wajib. Maka segala amalan yang dijadikan yang menjadi wajib bagi Nabi adalah amalan yang sangat dikukuhkan. Maka jangan sampai kita tidak punya bangun malam. Dan bagi siapapun yang punya pekerjaan di malam hari, Misalnya menjadi seorang penjaga, maka ketahuilah. Bagi anda adalah semalam itu jadikan untuk ibadah. Jangan lupa anda berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Solat, sisakan waktu untuk solat. Luar biasa ini seorang satpam ahli surga. Lihat. Ya. Sesaat-sesaat dua rakaat keliling. Dua rakaat keliling. Dua rakaat keliling. Allah. Di akhirat nanti orang berhayal pengen jadi satpam semuanya. Bisa begitu. Karena apa? Yang menjadi mulia karena dia bisa melakukan sholat. Banyak pekerjaan yang dia bebas untuk bisa melakukan sholat. Tapi tidak pernah melakukannya. Jadi bangun malam biasakan. Jadi kan itu kewajiban. Biarpun bukan sesuatu yang wajib. Tapi kita mewajibkan kepada diri <coughs> kita sendiri. Untuk bisa melakukan apa bangun malam sholat. Wakajaa an Abil Ahwas al-Jishani Mungkin sampai di sini dulu. Untuk kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya bagaimana? Ayo kita semua berusaha dan berusaha untuk bisa bangun malam. Plus apa tadi? Karena ini babnya Al-Quran. Gunakan kita waktu malam pun untuk membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran. Jadi ibu, bapak, membaca Al-Quran boleh. Sholat boleh dalam keadaan duduk asalkan itu sholat sunnah. Yang penting istiqomah dulu. Tapi pahalanya yang berdiri bagi orang yang bisa berdiri lalu melakukan sholat duduk, itu separuh. Kecuali orang yang sakit melakukan sholat dengan duduk, utuh pahalanya. Pilih sakit atau pilih sehat? Bila Pilih sakit. Ya, sehat Pilih sehat. <laughs> Jadi kalau ada orang sehat, kok sholat duduk, pahalanya separuh orang yang berdiri. Tapi kalau orang sakit melakukan sholat duduk, utuh. Kemurahan dari Allah. Ya masih untunglah biarpun sehat duduk daripada nggak sholat ini orang nggak pernah sholat. Sholat lakukanlah. Ini kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ini saja. Semoga kita semua bisa benar-benar memanfaatkan malam-malam malam-malam kita untuk beribadah khususnya di bulan Ramadan. kita Ramadan. Dan khususnya lagi adalah 10 akhir bulan Ramadan. Awas, jangan lupa apa yang Anda rencanakan di 10 akhir bulan Ramadan. Eh, belanja mau ke mana bu? Oh, ya, belanja mana perencanaan kita mau mudik mudik mudik nah ini sebetulnya bagi yang mudik jadikan malam itu tetap untuk ibadah sepanjang perjalanan anda mengambil air wudhu di atas kendaraan gunakan sholat Jangan sampai Anda sia-sia. Jangan ketinggalan dengan orang yang ada di masjid. Mudik. Sehingga perjalanan Anda selamat, Anda punya pahala banyak. Lakukan sholat di atas kendaraan keblatnya masuk suka-suka. Kamana arah mobil itu keblatku. Allahu Akbar. Sudah selesai. Rukuknya merunduk sedikit, sujudnya merunduk lebih rendah. Kemudian seperti biasa, tentunya menutup aurat, baju belum ini sudah cukup baju muslimah ini, sudah bisa untuk sholat. Tinggal kalau pakai nggak paus kaki, tinggal pakai kaos kaki, sudah. Yang penting ini menutupi pergelangan. Sudah, indah. Apalagi punya kendaraan sendiri, Masya Allah. Kalau pakai motor pun boleh. Allah Akbar kabir. Karena Nabi Muhammad mengendali, mendali, mengendalikan onta. Beliau melakukan sholat di atas alat dabati, di atas kendaraan. Ini pun ilmu yang harus dihadirkan agar hidup kita nggak sia-sia. Sepanjang perjalanan, Masya Allah. Yang pulang ke Jawa Tengah, ini ibu-ibu yang sudah berjalan pulang ke Jawa Tengah, buah berapa puluh ratus rokaat itu. Orangnya di masjid pun nggak bisa melakukan kayak begitu. Bahkan bisa saja lebih bagus daripada yang di masjid nanti akhirnya. Mobilnya dijadikan untuk ibadah Allah berkah. Pulang malam Ramadan, nahan kantuk dengar lagu-lagu yang gak karu-karuan. Ramadanan ini. Sudah sering ngaji di Al-Bahjah katanya. Innalillahi Bagaimana ini? Rubahlah semuanya dengan kerinduan kepada Allah. Kalaupun harus kita putar Al-Qur'an kita kumandangkan. Salawat kepada Rasulullah saat kita matikan, kita melakukan sholat. Mendengar Al-Quran sepanjang perjalanan. Intinya bagaimana kita berlomba. Kita harus punya ide cerdas. Gimana sambil nyelam minum air. Perjalananku ini biar gak sia-sia. Allah. Lah kalau suaminya yang nyopir, istrinya yang dikirikan. ya alhamdulillah sambil sholat, sholawatan suaranya kan merdu suara istrinya kan boleh dengar suara istrinya. Nih. Apalagi yang gak merdu, tambah gak bisa tidur tuh enak suaminya nyopirnya tambah kenceng nanti. Jadi bagaimana di hidup itu gunakan ini supaya Ramadan itu penuh dengan ibadah. <coughs> Makanya perlu kekompakan itu. Gimana kalau tidak kompak? Istrinya ada yang dengar pengajian, suaminya pengen dengar yang enggak-enggak. Karena suaminya enggak pernah enggak. Makanya kalau ngaji jangan sendirian. <laughs> ngaji. Bapak-bapak juga begitu. Bapak pengen sambil nyopir, dengar Al-Quran biar dapat pahala. Istrinya, aduh lagunya macam-macam. Karena apa? Istrinya nggak pernah diajak ngaji, dinonton sinetron. ustadzah sinetron namanya. Giliran pulang mudik pusing nih mau satu ngajak ibadah ya satu ngajak nggak bener kekompakan dalam ibadah. Sehingga bisa saja yang menjadi biasa saja ibadah menjadi hiburan indah. Sudah banyak berubah sekarang hamba-hamba Allah. Di saat ingin rekreasi untuk nyantai dengan suaminya, dengan istrinya, ternyata bukan di tempat-tempat wisata. Tapi kadang ingin kunjung, yuk kita sholat di masjid sana. Kita itikaf di masjid situ. Itu sudah model zaman sekarang itu. Itu namanya petunjuk dari Allah. <coughs> kita menemukan yang ber, yang itikaf di masjid At-Taqwa rupanya ada orang yang dari Jawa, dari Jakarta ada, dari Bandung waktu itu. Nginepnya di mana? Kalau siang kami nginep di ini. Mungkin tidak mampu kalau harus nginep di masjid semuanya. Ternyata jam 12 datang ke masjid hanya untuk itu. Rekreasi dinikmati dengan su suami. Nginepnya di hotel siang harinya. Tapi kalau sudah malam hari melakukan sholat terawih. setelah itu istirahat sebentar, balik lagi jam 12 sampai pagi. Ya. Jadi diajikan hiburan indahnya itu ya begitu untuk ibadah. Hiburan indah sama suaminya pergi ke tempat yang disitu banyak orang pakai baju setengah badan. Ibadah puasanya habis, dosa sang suami, istrinya yang menemani ini dosa. Walau Masya Allah. Jadi kita harus punya ide-ide cerdas bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita, ibadah kita. Baik. Ini saja. <clears throat> Semoga Allah menjadikan Ramadan ini hari benar-benar bulan keberuntungan untuk kita semuanya. Ingat, yang punya kendaraan bukan saja di malam malam 10 akhir nanti hari ini pun wahai para pendengar yang di Tulungagung sana. Yang di Gorontalo sana. Tulungagung, Kediri, Blitar, Gorontalo yang ada di Balikpapan, yang ada di Banjarmasin, yang ada di Sukabumi, yang ada di Kuningan sana, yang ada di Tegal, Brebes, dimanapun Anda berada, lihat. Tidak harus nunggu sebelum akhir bulan Ramadan. Saat ini pun kalau Anda punya kendaraan, habis sholat maghrib Anda di kendaraan, kenapa tidak Anda gunakan untuk melakukan ibadah? Itu pun malam. Ternyata melakukan sholat terawih itu di jalan tol. Sholat terawih di jalan tol itu. Sholat terawih itu di atas kendaraan hanya butuh waktu lebih cepat. Setengah jam sudah selesai 20 rakaat. Karena sholat dengan duduk itu ternyata lebih gampang. Kalau kita naik tol dari Cipernas ini, mungkin keluar dari penjagaan saja sudah beres, belum keluar. Artinya kalau kita di atas kendaraan bisa lebih banyak melakukan sholat. Karena apa? Lebih ringkas cara melakukannya. Karena cukup rukuknya hanya begini, selesai. Sujudnya begitu. Untung-untung yang punya Al-Quran, sambil membaca Al-Quran dalam sholatnya. Allahu Akbar. Sekarang itu sayang wahai para ustazah yang hafal Quran, hei ustaz yang hafal Quran. Ngapalin Quran tidak pakai dalam sholat rugi. Anda sudah tidak pakai mushaf, enak kan? Tinggal ngambil wudhu, ngadep ke pelat Allah Akbar. assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Satu juz. Allah. Allah. Makanya di sini dididik anak-anak biar menghafal Al-Qur'an, biar ibadahnya banyak. Semoga bisa mengamalkannya. Jangan punya Al-Quran. Nah, tapi tidak ngerti ilmu. Makanya ilmu itu penting. Kalau seandainya orang penghafal Al-Quran itu seperti para sahabat dulu tuh. Membaca Al-Qurannya di dalam sholat. Waduh pahalanya kayak apa itu. Jadi kadang tidak punya ilmu ya itu dipikir membaca Al-Quran ya terus baca Al-Quran saja begitu. Jadi kita ingin meningkatkan ibadah. Bacalah Al-Quran wahai penghafal Al-Quran. Mumpung anda setiap hari mengulang Al-Quran. Masukkan Al-Quran di dalam sholatmu. Lima juz baru rukuk hebat tuh nggak apa-apa. Allah. Ong sahabat Nabi sebelum rukuk ada apa dari para tabiin sebelum rukuk sudah ada yang khatam Quran. Ini ini ide-ide. Mobil kendaraan jadikan untuk ibadah. Dimanapun anda berada, Allah. Tempat bekerja pun boleh anda melakukan sholat. Dimanapun anda berada. Jadi mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan dan tingkatkan ibadah kita. Wallahu a'lam bissawab. Syukron kasih kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya yang telah menjelaskan kitab atibiyahnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan sehingga kita bisa memperhidup bangun malam. Dan untuk seksi selanjutnya yaitu seksi tanya jawab. Adapun untuk mempermudah seksi tanya jawab kami persilahkan kepada satu pertanyaan dan jamaah ibu-ibu satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya mau nanya uh, istri saya dan anak saya kalau diajak ngaji itu susah. Alasannya istri capek habis kerja, mempersiapkan makan untuk buka sahur atau puasa, ngantuk dan sebagainya. Begitu juga dengan anak. Saya udah ber, berulang-ulang kali mengajaknya tapi dia tetap menolak. Saya sebagai manusia biasa ya otomatislah uh, dengan sendirinya bosan Bagaimana caranya supaya anak dan istri saya itu sadar atau mau diajak untuk ngaji. Sekian terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersalahkan kepada jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi senantiasa diberi umur Amin. panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dalam kelembutan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau nanya Buya, Amin. ada seorang mau mengecat rumah. Ngecat rumah. Iya. Terus nyari tukang buat ngecat rumah. Cuman si bapaknya itu nawarin, udah bapak aja yang ngecat rumah suaminya masih ya? Bapaknya, bapaknya. Sang, ba, orang tuanya. Orang tuanya. Bapaknya nawarin, udah bapak aja yang ngecat rumah. Tapi si anak ini nggak enak. Nggak enaknya, masa bapak <laughs> sendiri kerja di rumahnya. Jadi nggak tega liatnya tuh Bu ya. Mm -hmm. Tapi kalau ditolak, kayaknya nggak enak juga. Jadi gimana Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita semua Buya Yahya untuk menjawab pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang punya kasus sama seperti yang Bapak tanyakan bahwa di saat mengajak istri ia punya alasan seperti menyiapkan makanan dan yang lain sebagainya. Itu banyak sisanya bukan sendiri. Tapi juga ada sebaliknya. Di saat suami diajak ngaji pun alasannya sama. Betul Bu? Iya, Oke. okay. Ini, ini, angkat tangan. Mau didoain nanti. Baik. Memang ada harus ada perjuangan dari dua belah pihak. Bagaimana kita motivasi mereka untuk rindu untuk kebaikan. Itu penting. Tapi sisi lain sebagai suami, ya tentu tidak tidak benarlah kalau seandainya hanya bisa mengajak akan tapi tidak berusaha untuk meringankan tugas yang mereka kerjakan. Misalnya diajak taraweh. Bisa saja seorang istri merasakan ngantuk sekali karena apa? Dia menyiapkan makan sahur itu apa buka itu mulai tadi, nggak tidur siang, capek segala macam dan sebagainya. Maka di saat seperti ini kita harus bisa mengukur loh, manusia punya kemampuan apalagi fisik yang seorang wanita kadang lemah. Bagaimana kita bisa meringankan bebannya? Kalau alasannya adalah pekerjaan tersebut, maka barangkali kita sendiri yang harus bisa meringankan atau meringankan tuntutan. Jadi mungkin masa tidak usah macam-macam ala kadarnya atau seadanya atau sekudah mudah untuk kita ikut turun di dalam membantunya memberikan contoh artinya tadi saya tadi siang saya juga capek bersamamu tapi saya bisa ibadah paling tidak begitu nanti akan akan memberikan contoh kepada sang sang istri kita mungkin sama mulai dari siang sekali-kalilah nemeni ya nah, nemeni jadi akan tersentuh hatinya memang ada sebagian suami itu hanya mohon maaf bisa saja merintah cepat nanti masak yang enak loh ya cepat-cepat jangan nanti ada tamu ini ini ini ini ini ini Anak-anak jangan terlambat ngajinya. Ini noni mau terawih semuanya gini-gini. Yang nangani seorang ibu satu. Sering batuk-batuk. <coughs> Bagaimana akan kita bebani dengan pekerjaan seperti itu setelah itu diajak untuk terawih misalnya. Atau ngaji seperti halnya seperti ini. Berat bagi seorang ibu yang dibebani. Pokoknya nanti kalau waktu buka harus ada semuanya. Gimana bisa ngaji? Hah? Ya tidak akan bisa. Akan tapi mari, termasuk ini loh musibah lain lagi, Alhamdulillah diingatkan Bapak. Musibah buka ini nyeksa orang. Kalau buka itu mesti hancur-hancuran, balas dendam, seharian nggak makan, waduh buka tuh segala macam di, dihadirkan. Dan segala macam dimakan. Yang tersisa hanya piring dan sendoknya saja. Ini musibah, tidak seperti itu orang berpuasa itu adalah untuk. Untuk bagaimana kita bisa memerangi hawa nafsu kita, jangan sampai hawa nafsu itu hanya dikekang, setelah itu kalau sudah pada waktunya dilepas lagi, nggak ada begitu. Nah, Nahnu qaumun nalakulu hatta najwa idza akalna manasbah. <coughs> Biarpun tadi seharian lapar, tentunya cara makannya pun normal. Sebab sekarang itu sudah semuanya makanan yang paling ia selera itu dihadirkan waktu buka. Sudah lapar makanan yang ia suka. Hancur atau tidak kira-kira. Hancur-hancuran. Oh makanan gak enak, eh, gak enak saja habis. Apalagi langsung menunya diperbaiki. Lah ini juga kesalahan dalam hal seperti ini. Para kekasih Allah terdahulu tidak ada repot-repot seperti itu. Jadi kalau sudah urusan buka, tidak ya ada ala kadarnya. Barangkali sedikit perlu ditingkatkan masalah sahur barangkali karena mungkin anak-anak kita takut tidak bisa makan. Tapi sebetulnya yang menjadikan enak itu bukan menu yang bermacam-macam, akan tapi di saat ada nafsu makan, ketenangan hati, ke lapangan itu lihat. Masih ingat dah ibu-ibu dulu tuh ibu makannya apa sih ibu tuh? Tidak ada macam-macam begini ya. Hanya ada di rumahnya apa adanya, tapi nggak pernah pusing lihat. Ada nasi ngeliwet taruh tungku, tungkunya pakai tak pakai <coughs> tanah kemudian di apa dinyalain pokoknya tinggal tutup, tinggal barannya tok nanti ya Allah nanti tinggal sahur siap-siap sudah siapin telur dadar sama tepung, seng makan berdua kenyang, beres nggak repot. Sekarang menu ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah itu yang menjadikan. Maka ini yang harus kita ringankan di rumah kita. Agar istri kita bisa beribadah. Anak-anak kita di rumah juga bisa ibadah. Memang lain cerita kita menjamu tamu lain cerita. Kita boleh beribadah. Kalau kita menjamu tamu, ternyata ribut dan kecapeknya kita adalah untuk untuk ibadah. Tapi menjamu suami juga bu, tapi jangan berlebihan, jangan gara-gara itu alasan nggak bisa nggak. Jadi tugas suami ringankan. Kalau alasannya karena padatnya, karena capeknya bekerja di siang hari, maka perlu kita ringankan. Begitu. Dan juga wahai para istri pun demikian. Jika suami anda beralasan karena capek, bagaimana agar mereka tidak capek? Kita harus bisa memanage. Sisi lain kita motivasi. <coughs> Hati mereka harus ada kerinduan untuk ibadah. Sebab yang ngaji saat ini bukan orang nganggur semuanya loh ini. Jujur ya. Yang datang ke sini ada yang ngomong, "Buya ini saya langsung loh ya." Ada begitu capek, langsung dari kerja langsung mampir ke sini ada. Jadi yang yang yang yang punya pegawai bukan bukan Anda tok hei pemalas. Pemalas ini di mana pemalas ini? Yang hadir di sini juga banyak orang punya kerjaan, bukan pengangguran ini. Memang mau pengangguran. Yang ngaji pengangguran semua, begitu ya. Eh, orang ngaji, orang pengangguran. Enggak, ini orang sibuk juga banyak. Jadi yang menjadikan semangat itu apa? Yang menjadikan orang mudah melakukan ibadah adalah hatinya yang penuh semangat. Ada rindu untuk beribadah, rindu untuk ngaji. Saya itu butuh ngaji ini. Dan seandainya pun tidak paham, maka ibadah duduknya kita di sini. Coba, suruh sholat berapa rakaat ini? Suruh sholat satu jam kuat kira-kira? Terawih tak itu aja jangan dipangkas satu jam besok kurang sahaja. Sampai dikatakan belajar tafakur kayak begini tafakur tafakur saati khairun ibadat di sana para tabiin mengatakan begitu. Begitu pentingnya belentut ilmu. <coughs> yang kita lakukan duduk belajar seperti ini atau Anda yang mendengar saat ini atau nanti yang menyaksikan seperti ini itu satu saat itu lebih bagus daripada ibadah satu tahun karena ini untuk membuahkan ibadah yang sempurna. Yang tadi tidak bangun malam, lihat dengar tadi, insya Allah akhirnya bangun malam. Itulah buah daripada tafakur. Jadi, ibadah kita itu jangan semata-mata hanya sujud ruku. Kalau tidak ada sentuhan hati, tidak ada siraman hati, tidak ada sentuhan untuk kesadaran, maka tidak bisa orang meningkatkan ibadah kualitas. Maka di samping kita belajar, maka kita pun mengamalkan ilmu. Belajar tidak ada hentinya. Termasuk nanti yang akan kita lakukan di malam etikaf tidak semata-mata ibadah yang namanya sujud, rukuk, solat dan baca Al-Quran saja tidak. Tapi nanti ada salah satu, satu saat, satu jam kurang lebihnya atau 45 menit, kita ajak bertafakur. Karena tafakur ini pekerjaan para ulama. Imam Syafi'i kadang diketemukan semalam itu hanya beberapa rokaat saja. Beberapa rokaat saja. Sampai anaknya Imam Ahmad bin Hambal itu, putrinya Imam Ahmad itu, terheran-heran dengan ayahnya yang bernama Imam Ahmad. Ayahnya Imam Ahmad ibn Hambal itu setelah, eh, ayahnya yang bernama Imam Ahmad ibn Hambal, Imam Ahmad kan muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu tidak berdoa kecuali disebut Imam Syafi'i. Tidak melakukan sholat dua rakaat kecuali setelah itu mendoakan Imam Syafi'i. Begitu terkagumnya dengan guru yang bernama Imam Syafi'i. Akhirnya sang anak ini penasaran, seperti apa sih Imam Syafi'i itu? Akhirnya kebetulan waktu itu akan datang. Wahai anakku kalau pengen tahu Syafi'i, Imam Syafi'i yang selalu aku sanjung, sebentar lagi mau datang. Dan malam ini akan menginap di sini. Akhirnya sang anak ini penasaran. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Rupanya Imam Syafi'i melakukan sholat beberapa rakaat saja. Setelah itu dilihat beliau hanya baring. Balik sana, balik sini, balik sana, balik sini. Akhirnya terbingung ini. Anaknya Imam Ahmad. Ngadu kepada ayahnya. Ayah, tidak seperti yang aku duga. Aku pikir semalam suntuk Imam Syafi'i melakukan sholat. Sholatnya hanya beberapa rokaat, rokaat, rokaat, rokaat. Setelah itu beliau baring sana, baring sini. Baring sana, baring sini. Kata Imam Ahmad, oh itu orang besar, jangan kamu prasangka buruk. Tanya. Tanyakan kepada Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan semalam? Setelah ditanya apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i semalam, Imam Syafi'i mengucapkan, Subhanallah, ma'abrakah hadhil Alangkah berkahnya malam ini. Tidak ada langkah berkahnya rumah ini. Kaget. Aku tadi malam itu ternyata di dalam tafakurku aku telah menyelesaikan 70 pertanyaan manusia. 70 masalah. Oh, nulis, ngerekam, tafakur. Jadi orang alim kayak begitu. Jadi tafakur itu penting. Jadi jangan hanya sekedar kita ibadah-ibadah, tapi ibadahnya memang Di dalam ibadah tafakur kapan besok belanja jam berapa, besok jualan, terus yang beli ada ndak ini apalagi besok mau ngasih hadiah kepada anak-anak. Mana -anak. na na na nah, nah, Allahu akbar. Rakaat berapa? Bukan begitu. Berikan kesempatan hatimu, pikiranmu untuk tafakur itu kesempurnaan nanti. Tafakur sah. Ya, makanya nanti di atakwa, di saat tafakur, tolong jangan sholat. Agar kita sama-sama mau kemana kita itu nanti. Ayo kita ikuti nanti tafakur kita ini. Baru setelah itu waktu sholat kita beri kesempatan waktu sholat. Ada sholat yang dibimbing oleh seorang imam. Ada sholat yang bebas nanti suka-suka. Kenapa kita adakan sholat yang dibimbing oleh seorang imam? Sebab di antara kita semua itu belum tentu bersemangat. Ada yang males. Kalau dari pimpin juga ti tidur. Apalagi sholat tasbih. Waduh, inget. Tapi kalau sudah bareng-bareng menjadi gak? gampang. Jadi kalau waktu tafakur, tafakur. Dan kami himbau dimanapun Anda berada, mendengar dimanapun, Tulungagung, Blitar, Kediri, yang di luar Jawa sana, yang di Sukabumi, yang di ini, tolong biasakan nanti 10 akhir bulan Ramadan lakukan seperti itu. Ada satu orang yang mengajak tafakur, renungan malam, diajak menyesali dosa-dosa, ingat masa depan akhirat, Kemudian untuk mentafakur hubungan dengan saudara, hubungan dengan orang tua terus. Agar mereka sadar mumpung di Ramadan. Saat untuk memanjatkan doa memohon kepada Allah. Kemuliaan akan diturunkan oleh Allah. <coughs> Hadirkan di malam seperti itu. Kemudian setelah itu, lakukan sholat. Sholatnya orang yang sudah bertafakur. Allah. Indah. Itu jadi, seperti itu. Jadi perlu diberi motivasi. Hatinya perlu disadarkan. Ya nih. Pertama harus ada dua ya. Dari anda sendiri meringankan istri dengan segala pekerjaannya. Ringankan. Tapi Iji jangan pulang dari tempat ini. Itu lho Pak, denger Buya tadi? Ringankan. Ini sudah enggak benar nih manusia. Menuntut. Wahai para istri, syukuri apa yang diberikan oleh suami kepada anda. Dan memang kadang seperti itulah seorang suami tidak pernah peduli urusan pekerjaan istri. Atau sebaliknya. Egois. Tidak ada salahnya kalau pekerjaan istri di tangan dari seorang suami agar dia bisa bareng-bareng. Apalagi ingin sama-sama ibadah ya masak sahur bareng-bareng ya. Dibantu oleh sang suami, tak tak tak, ngapain, Mbak? <laughs> Ya, nyicil, bikin sambel. Nyicil, motongin bawang. Ada masalah, istri akan bersanjung. Kenapa? Biar Umi nanti mama bisa ikut. Kan bingung. Ya Allah, sudah dibegituin masa enggak ikutnya? Enggak enak itu. Mulai dulu dari suami. Sisi lain juga begitu, wahai para istri yang tidak bisa pernah bisa ibadah, jangan banyak beralasan. Sebab alasan itu sering dibuat-buat alasan. Pan paling pandai membuat alasan adalah pemalas. Pemalas paling senang buat alas alasan ya. Jadi alasan alasan alasan alasan begitu ya. Jadi jangan sampai nuruti hawa nafsu kita untuk banyak beralasan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah jika ada seorang anak ingin mencari seorang tenaga kerja yang bisa menyelesaikan pengecatan rumahnya, kok tiba-tiba orang tuanya menawarkan Pertanyaan yang bagus barangkali terjadi pada yang bertanya atau yang lainnya. Ya gak enak masa orang tuanya ngerjakan pekerjaan di dalam rumah. Ketahuilah, kalau seandainya ada ibu kita menanakkan nasi untuk kita, karena suka-suka dari dalam hatinya, itu keberkahan. Asalkan awas, jangan menikmati masakan seorang ibu. Hmm, Sumayan, ada ibu nih. Wah, uh, ini terhina orang kayak begini tuh. Ada, anaknya tiga. Kebetulan ibu mau datang, papa, Insya Allah ibu mau kesini ya lebaran. Oh iya. Lebaran tiga hari. Alhamdulillah ibu datang Masya Allah. Syukur kayaknya. Tapi diam-diam apa? Lumayan. Ibu kan pinter masak. Wah ini terkutuk manusia ini. Tapi kalau seorang ibu tiba-tiba melakukan pekerjaan dengan sukarela. Sebab kadang seorang ibu lihat senang memandikan cucunya. Menyuapi cucunya. Gendong cucunya. Itu bukan sesuatu yang haram. Asalkan tolong hatimu sendiri wahai anak. Jangan menikmati. Sama. Tidak ada masalah jika bapaknya tidak usah apa. Enggak usah, enggak usah. Saya adalah biarkan sang bapak kalau harus mengecat. Akan tapi ingat jangan dinikmati itu semuanya. Permasalahan urusan hati loh. Permana? Tidak cukup kita berbakti bukan basa-basi. Kelihatannya nggak enak tapi diam-diam lumayan sebetulnya ya. Upahnya bisa gratis nanti Bapak. Ah, musibah di hati itu. Jadi urusan berbakti bukan urusan basa-basi dohir akan tapi urusan batinmu seperti apa. Kalau anda betul-betul tidak nyaman. Akan tapi orang tua menginginkannya. Kadang ingin menyenangkan. Karena apa? Mungkin aku karena tidak bisa membantumu dengan uang nak. Biarlah aku bantu dengan mengecat. Itu orang tua. Orang tua seperti itu. Makanya ini pengukuhan bahasanya. Begitulah cinta orang tua. Tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Sampai habis-habisan. Dan tidak pernah habis itu kasih sayang seorang anak. Tapi lihat. Seorang anak kadang sedikit saja bisa menjadi habis kasih sayang kepada orang tua. Hati-hati jangan durhaka kepada orang tua. Dan itu nanti akan kita sempurnakan di dalam tafakur juga di malam-malam Ramadan. Urusan dengan orang tua, urusan dengan ini, urusan dengan semuanya. Agar semakin sempurna. Tidak apa-apa. Bapak mengecat karena dia suka-suka. Beliau suka-suka. Hanya ingin menyenangkan anaknya. Tidak ada masalah. Tapi ingat tanyakan hati kecilmu. Jangan menikmati. Baik. Cara terawih di mobil, pertanyaan tertulis singkat saja. Cara terawih di mobil nggak ada masalah. Sebab imam dengan makmum boleh jejer. Sah. Yang satu jadi imam yang depan. Apakah yang imamnya yang sopirnya atau yang di kirinya jadi imam? Allah Akbar. Yang paling tepat yang di kiri jadi imam. Allah Akbar. <coughs> Kelihatannya ditanyakan masalah posisi imam ya. Sebab sholat berjamaah boleh posisi bareng, hanya kemakruhan saja. Tapi tidak menge, tapi ini sholat sunat nyantai. nyantai. Dan kiblatnya adalah di dalam perjalanan ke arah kendaraan itu saja kiblatnya. Jadi yang ada di kirinya menjadi imam atau yang di kanan jadi imam, yang di belakang jadi mak Makmum selesai dan lakukan ini insya Allah Anda mendapatkan keberkahan di dalam kendaraan. Khususnya yang pulang pekerjaannya adalah habis isak. Sebab apa? Kalau nunggu sampai di rumah, terawih sudah bubaran kan? Terawih sendiri kebayang 20 itu jauh. 20 rakaat itu Masya Allah. Karena sudah nggak ada tem teman putus asa. Akhirnya lah ntar aja sebelum sa sahur. Sahurnya buru-buru. Aduh. nggak sholat tarawih Nah, baik. Ya? Termasuk hati-hati kalau belanja juga begitu. Habis belanja biasanya diajak suaminya belanja malam, jangan mau. Belanja siang juga jangan mau. Terus sudah nggak usah belanja-belanjaan saja. Sebab kalau belanja siang itu alasannya haus, capek ya. Kalau belanja malam nanti teraweh yang i. Dan cara menghilangkan teraweh, iblis mah pinter. Nggak usah orang sama suami. Mah, pak, pak, kita harus teraweh loh. Iya harus teraweh. ini mah. Tapi kan sudah ketinggalan. Gampang kita teraweh sendiri nanti. Betul. Teraweh sendiri capek. Aduh, agak ngelurusin kaki dulu ya, terawih nanti aja ya. Sebelum sahur ya. Oh iya, iya, oh, betul. Nabi giat nanti kita habis bangun, dia bisa gih. Iya. <laughs> Setan tapi pinter tiumi. Jangan bangun dulu. Jangan bangun dulu. Ah, buru-buru. eh, buru. Sholat isaknya pun kebut-kebutan. nggak pakai tikir lah. Hati-hati ya. Mari kita semuanya belajar dari pengalaman. Betul. Begitu, Bu. Pengalaman, ada pengalaman gitu. <laughs> Jangan begitu lah. <laughs> Jadi jangan sampai terulang lagi hal-hal begitu. Yuk kita tingkatkan ibadah kita. Ini saja mari kita tutup dengan doa bismillah. Jangan lupa tanggal 19 kita buka bersama di sini ya. Di bawah sanak saudara, termasuk istri yang jarang ngaji. Kalau alasannya tadi mau capek. Nah, hari ini kita tidak usah masak. Nah, gitu. Makan di Al-Bahjah. <laughs> Nah, ah, malam ini usahanya masih alasan lagi. Wah, ini. Suami juga begitu, abang-abang ini. Nah, deh. Itu saja. Insya Allah. Jadi jangan lupa tanggal 19 nanti kita buka bersama di sini iftar eh, futur jama'i kemudian setelah buka bersama setelah itu kita adakan uh, eh, eh, salat maghrib setelah itu makan malam setelah itu kita taraweh dan setelah itu bubar untuk silaturahmi saja ya ini saja jangan lupa 10 akhir bulan Ramadan dimulai malam 20 bukan malam 21 rugi kita malam 20 asyrafai kita sempurnakan 10 akhir bukan 9 akhir bulan Ramadan 10 akhir jadi masuk malam 20 sudah kita kita start kita. Baik ini saja mari kita tutup doa dan jangan lupa nanti di malam lebaran yang punya mahram terhormat ikut bersama-sama kunjung dari masjid ke masjid 17 masjid minim insyaallah akan kita kunjungi dan kita nanti masuk masjid sholat dua rakaat coba kalau dua rakaat kali 17 hitung saja Berapa rokaat itu. Nanti kita malam itu menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Antara takbir, sholat. <coughs> takbir, sholat. Dan sudah diatur masjid yang terhormat nanti. Masjid yang terhormat dipilah laki perempuan dan terhormat insya Allah. Kemudian di jalan pun kita dengan rapi. Suaranya yang bagus, yang pantas. Jangan jerit-jerit. Akan tapi penuh dengan ibadah malam itu. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Ada di hati kami hal-hal yang engkau lebih tahu ya Allah. Dan itu menjadikan engkau tidak senang ya Allah. Saat ini, detik ini Allah terlintas di hatiku hal-hal yang Engkau tidak suka ya Allah. Maka ampuni kami dan rubahlah lintasan-lintasan yang tidak baik itu menjadi kemuliaan ya Allah. Jaga mata kami dari menghadirkan pandangan-pandangan yang menjadikan kami berpikir yang haram ya Allah di bulan mulia ini Allah. Jaga telinga kami dari mendengar, ya Allah, sesuatu yang menjadikan hati kami kotor, ya Allah. Kami mohon bersihkan hati kami, ya Allah. Engkau yang memiliki hati kami, ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami, ya Allah. Hitam putih, ini kotor bersihnya hati kami, Engkau yang tahu, ya Allah. Dan Engkau yang membersihkannya, maka bersihkan hati kami, ya Allah. Dan gantilah kebencian yang ada di hati kami dengan cinta. Gantilah ya Allah dendam yang ada di hati kami ya Allah dengan kasih. Gantilah ya Allah riak yang ada di hati kami dengan keikhlasan. Gantilah kesombongan di hati kami ya Allah dengan ketawaduan ya Allah. Dan gantilah kemalasan kami dengan giat di dalam mengabdi kepadamu ya Allah. Gantilah kemaksiatan kami dengan ketaatannya, wahai dat yang maha kuasa, dan bagimu adalah sangat mudah. Engkau lah yang menjadikan Sayyidina Uthman bin Affan, ya Allah hambamu yang ahli sujud, ahli baca Al-Quran. Engkau yang menjadikan beliau seperti itu, ya Allah. Dan Tuhan Sayyidina Uthman adalah engkau, dan Tuhan kami adalah engkau. Sungguh engkau pun mampu untuk menjadikan kami seperti itu. <coughs> Maka ya Allah, bimbinglah kami untuk meningkatkan ibadah kami. Dan siapapun yang mendengar acara ini, yang menyaksikan acara ini, atau yang hadir tempat ini, Allah. Mudahkan mereka untuk bangun malam, Ya Allah. Untuk mengadu kepadamu, Ya Allah. Di malam yang kau janjikan, engkau turunkan rahmatmu. Kau kabul permohonan hambamu. Kau ampuni, kau kasih kekasihmu, Ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-hamba pilihan itu, Ya Allah. Dan jadikan kami ahli istiqamah, Ya Allah. Selagi engkau telah masukkan kami dalam lingkaran kemuliaan ini, Ya Allah. Jangan kau keluarkan kami, Ya Allah. Akan tapi bawa orang yang bersama kami, suami kami, ya Allah, istri kami, ya Allah, anak-anak kami, bawa ke lingkaran kemuliaan ini, ya Allah, ke wilayah kemuliaan ini, ya Allah. Dan berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah. Istiqomah untuk menghadiri majelis mulia. Istiqomah untuk bangun malam. Istiqomah untuk menyesali dosa. Ya Allah. Engkau maha pengampun, ampuni dosa kami yang kami tidak bisa hitung satu persatu. Dan alangkah banyaknya dosa kami. Engkau maha pengampun ya Allah. Engkau maha pengampun ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah capek oleh kami karena kami demi kami ya Allah. Dan kasih sayang mereka tidak pernah berkurang dan tidak pernah terputus ya Allah maka kami mohon. Kami tidak akan mampu membalas kasih sayang mereka, membalas kebaikan mereka. Akan tapi semuanya kami serahkan kepadamu. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Baik yang telah mendahului kami atau yang masih hidup ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami. Dan guru-guru kami ya Allah. Mereka dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih dan sayang ya Allah mendidik kami, mengenalkan kami kepadamu ya Allah, mengenalkan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami kenal kebaikan dari guru-guru kami, maka kami mohon ya Allah berikan segala kebaikan kepada guru-guru kami ya Allah dan keturunan mereka. Ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, Ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang pilihanmu. Di saat kami menjadi guru atau di saat kami menjadi murid. Guru yang baik yang kau cintai. Murid yang baik yang kau cintai. Dan seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kalau di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Dan seperti engkau kumpulkan kami bersama saudara-saudara kami. Jasad kami kau kumpulkan dengan anak, suami, istri kami ya Allah. Seperti engkau kumpulkan jasad kami di rumah itu. Kumpulkan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Sehingga hidup kami semakin indah dalam cinta karenamu ya Allah. Dan seperti engkau kumpulkan kami dengan keluarga kami di dunia ini. Maka kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau maha adil, engkau maha kuasa, ya Allah. Jika ada di antara yang hadir ini adalah hambamu yang sempit rizkinya, maka ya Allah. Mereka datang ke tempat ini untuk mencari kemudahan dunia akhirat. Maka lapangkan dunia mereka, ya Allah, dengan dunia yang penuh berkah. <coughs> Dunia yang menghantarkan kebahagiaan, keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Dan mudahkan mereka untuk beramal untuk akhirat mereka, Ya Allah. Yang sudah engkau beri rizki yang melimpah, Ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka. Ya Allah, tumbuhkan Ya Allah. Sifat kemuliaan di dalam hatinya, kedermawanan Ya Allah. Sehingga mudah berbakti kepada sesamanya dengan hartanya. Berbuat baik dengan hartanya. Sehingga harta yang mereka miliki menjadi sebab mereka masuk surgamu Ya Allah. Kami ingin jika ada orang kaya datang ke tempat ini adalah orang kaya ahli surga Ya Allah. Orang kaya ahli surga ya Allah. Yang mendengar suara ini orang kaya ahli surga ya Allah. Buka hati mereka untuk segala kebaikan ya Allah. <clears throat> Dan tutup dari segala kemaksiatan. Jangan sampai dengan harta mereka, mereka bermaksiat. Sungguh kami tidak rela. Siapapun yang mendengar suara ini, Ya Allah, atau menyaksikan acara ini, jika mereka orang yang kau beri rizki yang banyak melimpah, jangan-jangan sampai mereka menggunakan rizki itu untuk kemurkaanmu, Ya Allah. Kami ingin mereka menggunakan hartanya untuk mencari keridoanmu, Ya Allah. Ya Allah, dan dikirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang di tempat ini, Allah. Orang ikhlas, orang yang kau ridai, ya Allah. Orang yang kau cintai berjuang di tempat ini, ya Allah. Dan siapapun yang telah berjuang di tempat ini. <coughs> Kami mohon, ya Allah. Siapapun yang telah berjuang di tempat ini kami mohon berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan. Ya Allah, baik yang berjuang dengan hartanya atau berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan pikirannya, atau panjatan doa mereka di tengah malam gantilah itu semua dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jadikanlah ya Allah kami pejuang-pejuangmu di tempat ini ya Allah. dan tempat dimanapun kami berada. Orang-orang yang kau cinta yang kau muliakan dengan perjuangan untuk menggapai kemuliaan. Ya Allah kami mohon mudahkan segala urusan kami yang sakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah yang punya yang sudah berumah tangga wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka. Yang belum ya Allah jaga kemuliaan mereka ya Allah dan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau muliakan ya Allah suami yang soleh suami yang menjadikan mereka istri yang bisa menjadi istri yang mulia Ya Allah, berapa jika ada seorang para pemuda-pemuda yang ingin menikah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan istri yang solehah. Yang bisa dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua keturunan. Anak-anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. dan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah mati dalam keadaan iman iman dan kami mohon ya Allah di saat engkau hendak mencabut nyawa kami kelak kami mohon ya Allah di saat engkau hendak mencabut nyawa kami kelak kami mohon ya Allah cabutlah nyawa kami saat kami sujud di dalam solat kami ya Allah Cabutlah nyawa kami di saat kami menyampaikan kebenaran, Ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan korido pada kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah, Mati dalam keadaan iman. Maka kami mohon, mohon dan mohon, Ya Allah. Saat kau cabut nyawa kami, kelak kami ingin hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia.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 العفو إنك عفو كريم تحب العفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف اللهم تحب العفاف فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف فاعف يا كريم ستقبل منا بركة الفاتحة maaf dan mohon selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.